Qala al-muallif rahimahullah wa takbiru 'ala al janaizi arba'un وهو قول مالك ابن أنس وسفيان الثوري والحسن ابن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم berkata muallif وهو Imam Al-Barbahari bahwa takbir dalam jenazah adalah empat kali takbir. <clears throat> Dan itu pendapat Imam Malik bin Anas, Imam Sufyan al-Thawri, al Hasan bin Salih, wa imam Muhammad bin Hanbal, wa fuqaha dan semua para fuqaha atau kebanyakan para fuqaha. Dan Rasulullah SAW juga berkata demikian. Demikian kata musannif rahimahullah. Maka berkata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah dalam Ithaful Qari, "Hadhihi mas'alatun far'iyyah." Sesungguhnya masalah ini adalah masalah yang sifatnya far'iyyah. Wallahu taala alam dzakaraha huna lil khilafi fiha. وليبين السنة fi dzalik. Karena beliau memberi judul kitabnya Syarhus Sunnah walaupun biasanya kalimat as-sunnah atau syarhus sunnah atau usulus sunnah biasanya membahas usul i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah tetapi kali ini beliau bawakan dalam kitab Syarh Sunnah sesuatu yang sifatnya fariyah Artinya bukan aslun. Walaupun pembagian ini barakallahu fiikum bukan istilah dari salaf eh, tapi istilah fuqaha belakangan bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menganggapnya bahwa itu istilah berasal dari mereka para Mu'tazilah tetapi sudah menjadi istilah fuqaha ahlus sunnah juga untuk membedakan sesuatu yang bersifat usul yang mujma' alaih inda salaf dan perkara yang masih mukhtalafun fi inda ulama. Yang ini biasa dikatakan usul, yang itu bisa dikatakan fara. Fara'iyah. Tetapi perbedaannya adapun Mu'tazilah wa amsaluhum yang sejenis dengan mereka membagi dengan pembagian tadi untuk meremehkan yang far'iyah dianggap tidak penting padahal ahlu sunnah tidak pernah demikian maka para fuqaha ahlu sunnah yang memakai istilah tersebut tidak ada pada mereka tujuan untuk meremehkan yang far'iyah hanya saja perkara-perkara furu' Kadang terjadi perbedaan para ulama dan itu wajar terjadi. Barakallahu fiikum. Itu saja. Tetapi usul yang mujma' alaihi inda salaf yang sudah ijma' para ulama sejak para sahabat, pada tabi'in dan berikutnya dan berikutnya, maka ini adalah perkara man syadza syudza. Siapa yang beda sendiri, nyeleneh, maka dia akan syadza, akan syadza finna Dia akan terancam dengan ancaman azab. Mengapa? Karena ijma hadhil ummah hujjah. Ijma umat ini hujjah. Karena Rasulullah SAW menyatakan, La tajtamiu ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat atas kesalahan. Artinya kalau sudah sepakat mesti benar. Atau seperti asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Walaupun ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tetapi karena ini sesuatu yang bukan dari ra'yu dan tidak mungkin dari ra'yu maka hukumnya hukum rafa. Tidak mungkin beliau mengucapkan dari dirinya sendiri. Kata beliau setelah memuji generasi sahabat bahwa Allah memilih hati-hati manusia memilih Rasulullah SAW sebagai nabinya. Thumma ra'a ila qulubil ibad wa ra'a qulubu ashabihi khaira qulubil ibad. Didapati hati para sahabatnya sebagai hati-hati yang terbaik, maka dijadikan oleh Allah. Dipilih untuk menjadi pendukung nabinya, tentara nabinya, pembela nabinya. Kemudian di akhirnya beliau berkata, maka idara al muslimun dengan alif dan lam yang tadi dibicarakan, yakni para sahabat. Idza muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Fama ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Saya ulangi, fama ra'ahul muslimuna sayyi'an eh, hasanan fahuwa indallahi hasan. Wa mara'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Dan insyaallah kalimat ini akan kalian dapati di dalam syarah akidah tahawiyah. Insyaallah taala. Atau sudah lewat malah. Para sahabat sudah dibahas kan? Insyaallah sudah lewat. Ya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalimat masalah fara'iyah tidak ada unsur merendahkan atau mencerca. Imam Malik rahimahullah ketika ditanya oleh khalifah dengan satu pertanyaan, beliau menyatakan la adri. Kemudian ada orang yang hadir di situ berkata, aku sengaja bertanya dengan pertanyaan itu agar khalifah dengar. Dan dia mengerti, pertanyaan-pertanyaan sepele. Kenapa engkau tidak menjawab ya imam? Marah Imam Malik. Dan beliau berkata, "Fima makna tidak ada dalam agama perkara yang sepele. Enggak ada dalam agama perkara yang kecil. Semuanya akan yus'al anhu yaumal qiyamah. Semuanya akan ditanya nanti yaumal qiyamah. Maka kalau lihat dari sisi tanggung jawabnya yaumal qiyamah, enggak ada perkara yang sepele. Walaupun yang diistilahkan furu'iyah itu perkara penting yang harus kita pelajari dan harus kita pegang mana yang rajih. bidali Dengan dalil-dalilnya. Dengan ta'lil-ta'lilnya. Qala. Sebagaimana saya katakan tadi. Bahwa far'iyah hanya menunjukkan adanya khilaf di kalangan para ulama. Bukan usul yang mujma' alaih. Bukan. Hadhihi mas'alatun far'iyah Lakin dakaraha huna lil khilafi fiha. Ini masalah far'iyah. Tetapi disebutkan oleh beliau di dalam kitabnya ini untuk menjelaskan adanya perselisihan padanya. Kemudian beliau jelaskan yang sunnah. Kemudian beliau jelaskan yang sunnah dalam masalah itu. al kitab asmuhu syarhus sunnah. Karena kitab beliau namanya syarhus sunnah. Maka perlu dibahas yang dipresisikan para ulama pun harus kita tahu mana yang rajih, mana yang mencocoki sunnah. Ada pendapat yang sekian takbirat, ada yang lima takbirat, ada yang tujuh takbirat ila akhirnya. Maka bagaimana? Karena bukunya, kitabnya Syarhus Sunnah, penjelasan sunnah, maka beliau terangkan perselisihan masalah takbirat dalam salat jenazah atau salat jenazah Kemudian beliau jelaskan mana yang rajih. ni mana yang sunnah. Wal Mashhuru, wal masyhura عند أهل السنة والجماعة والأئمة أن التكبير على الجنازة أربع تكبيرات Adapun yang masyhur di kalangan ahli sunnah wal jamaah dan para imam-imam ahlu sunnah bahwa takbir dalam salat jenazah adalah empat kali takbir. Alhamdulillah, kita di Indonesia tidak ada perselisihan. Artinya hampir semua pihak sama empat, empat takbir. Dari kalangan ulani itu dari kalangan Alan semua empat rakaat. Alhamdulillah. Kama fil hadis sahih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب وكبر عليه أربعا Di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim disebutkan secara tegas dan jelas bahwa Nabi SAW salat menyolatkan Raja Najasyi dengan salat gaib. Salat gaib ada salat jenazah dalam keadaan tidak ada jenazahnya. Wa alaihi arba'an dan beliau bertakbir dengan empat kali takbir. Wa ghalibul ahadith ala arba' dan kebanyakan hadis-hadis menyebutkan empat kali takbir. وَمَا anha fa فَمَحَلُّ khilafin. Adapun yang lebih dari empat maka disitulah perselisihannya. Wal muslim la yadhabu lil khilafi wa yatruka al mujma' alaihi wal muttafaq alaihi. Sedangkan seorang muslim nggak akan mencari yang khilaf dan gak akan dia meninggalkan sesuatu yang mujma' alaih wal muttafaq alaih apa yang sudah disepakati oleh para ulama yang empat semua sepakat semua ulama ya berarti itu perkara ijma sebentar mereka sepakat empat ini ada riwayatnya dan sahih Sebagian mereka menyatakan lebih juga boleh. Sebagian mereka menyatakan tidak. Itu kasus saja. Tetap sunnahnya empat. Afum. Artinya yang empat sepakat. Tetapi lebihnya di sana khilaf. Sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Sebagian menyatakan lebihnya berapa. Sebagian lagi mengatakan tidak. Jumlahnya sekian. Ada yang sekian. Maka barakallahu fikum, seorang muslim akan memilih yang sepakat para ulama. Diriwayatkan dengan sekian riwayat, salah satunya yang muttafaq alaihi Bukhari wa Muslim tentang salat gaibnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan salat gaib wallahu taala a'lam yang rajih, yang sahih adalah untuk seorang yang kasusnya seperti kasus Raja Najasyi. Beliau meninggal dalam keadaan di tempat yang tidak ada seorang muslim di sana yang menyolatkan. Maka kalau seseorang meninggal di tempat yang tidak ada menyolatkan di sana, kita solatkan secara gaib. Mafhum. Apa dalilnya? Dalilnya karena para sahabat ada di Syam, ada di Yaman, ada di Afrika, ada di Mesir. Masya Allah. Dan mereka banyak yang meninggal di Yaman, meninggal di Syam, meninggal di Afrika ila akhir. Apakah Rasulullah SAW pernah menyolatkan salat ghaib untuk mereka? Tidak. Lima ada. Mengapa demikian? Karena sudah ada yang nyolatkan. Cukup. Karena itu adalah fardu alal kifayah Fardu kifayah. Maka kalau sudah ada yang menyolatkan di negerinya, di tempatnya, maka di tempat lain tidak dianjurkan untuk sholat atau tidak disunahkan sholat ghaib. Sebagaimana Nabi tidak menyolatkan sholat ghaib, sahabat yang meninggal di Yaman atau di Syam. Tetapi Raja Najasyi meninggal di tengah-tengah Nasrani. Padahal dia sudah masuk Islam. Dan sudah berikrar. Hanya saja ketika para uskup-uskup itu menyidang dia, dia tidak berani terang-terangan. Dia tuliskan syahadat asyhadu ilaha illallah Muhammad Rasulullah taruh di sakunya. Dan ketika di mereka menyidangnya, bagaimana pendapatmu? Apakah kamu masih bersama kami? Apa kau sudah berpindah agama? Karena mereka sudah mendengar desas-desusnya. Maka beliau menyatakan, aku tetap yakin dengan apa yang ada di dadaku ini. Dikira mereka masih Nasrani. Tapi beliau memaksudkan ini, ini namanya Tauriyah. Yang namanya Tauriyah. Aku tetap yakin dengan apa yang ada di dadaku. Ini barakallahu fikum. Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Ta'ala bahwa dia sudah masuk Islam. Maka ketika meninggal, <clears throat> disolatkan dengan salat gaib karena tidak ada menyolatkan. Berarti untuk siapa salat gaib disunnahkan? Untuk yang tenggelam di lautan, siapa yang nyelatkan? Ya kita salatkan salat gaib. Yang kemudian di pesawat, pesawatnya hilang. Dan ternyata ditemukan hanya puingnya saja di tengah lautan. Ya kita salatkan salat gaib. Atau saudara kita yang hilang ketika kena tsunami di Aceh. Ya kita salatkan salat gaib. Tetapi yang lainnya kalau sudah salatkan oleh kaum muslimin maka tidak disunahkan. Ini pendapat yang rajih. Maksud saya ada pendapat lain memang. Ya. Kalau orang yang mulia disolatkan oleh orang seluruh dunia dengan gaib. Ya. Sebagaimana kita pernah menyolatkan Syekh Fulan ketika meninggal, Syekh Fulan ketika meninggal. Tetapi itu marjuah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan itu keluar dari pembahasan kita. Kembali kepada ucapan Syekh Salil Fauzan hafizahullah. Qala wa fi ba'diha ziyadatun dalam sebagian riwayat ada tambahan takbir. Khamsin au akthar. Apakah yang lima takbir ataupun yang lebih dari itu. Walakin alladhi ajma alaihi muslimun. Tetapi yang disepakati oleh kaum muslimun huwal arba adalah yang empat takbir. Wa ma zada anha famahallul khilaf. Adapun yang lebih disitulah titik perselisihannya. Dan seorang muslim tentunya tidak akan mencari yang diperselisihkan. Tetapi mencari yang yakin, yang disepakati, yang mujma' alaih. Wa yushawis ala nas. Wa yatruk al-mujma' ala dikatakan. La yadhabil khilaf. Tidak akan mencari yang diperselisihkan. Enggak akan meninggalkan yang mujma' alaih enggak akan meninggalkan yang muttafaq alaih dan enggak akan yashawish ala nas enggak mungkin akan membuat bingung manusia dan biasanya anak-anak muda yang sok pinter ketika dia membaca dalam satu kitab wah ternyata ada yang lima langsung terpikir besok saya ngimami lima biar pada kaget semua nanti mereka marah-marah saya jawab ini riwayatnya ini sesungguhnya menunjukkan ilmu saja. Ada ria, ada kibar, ada ujub binafsihi. Seorang muslim tidak mencari yang seperti itu. Enggak mencari yang yushawwishu ala nas. Enggak mencari yang membuat tashwish. Membuat kebingungan manusia. Yang sudah mutafak alaih empat takbir. Khususan a'immatul masajid. Khususnya para imam-imam masjid La yusawwisuna ala nas. Jangan membuat bingung manusia. Dengan bertakbir lebih dari empat ketika sholat jenazah. Jangan. Lianna nasa ma'tadu ziyadah alal arba. Karena manusia tidak terbiasa. Dengan takbir sholat jenazah lebih dari empat. فإذا أردت أن تفعله فافعله لنفسك ولا تشوش على الناس kalau engkau ingin melakukannya dan engkau yakin itu adalah sunnah atau boleh lima, boleh sekian, maka silakan lakukan untuk dirimu sendiri. Maksudnya untuk dirimu sendiri, dia sholat sendirian di hadapan jenazah. Bukan mengimami manusia dengan lima takbir. Wa ta'ti lahum bil aqwali syadzah Jangan mendatangkan untuk mereka ucapan-ucapan yang janggal. Ucapan-ucapan yang syadah. Wariwayat al-mukhtalifah. Jangan dibawa riwayat-riwayat yang masih dipersisikan, Yang masih dipertikaikan. Yassiru. Wala tu'assiru. Bashiru. Wala tunaffiru. Kata Nabi, mudah-mudahkanlah. Jangan dibikin susah Beritakan kabar gembira dan jangan bikin orang lari. Wah ini lain lagi alirannya. Agama apa lagi? Mereka akan terkejut. Fahada laisa min sya'ni talabatil ilm. Kata Syekh Salil Fauzan itu bukan kebiasaan talabatul ilmi, bukan kebiasaan para talibul ilmi. Talabatul ilmi yu'allifuna bainan nas yang namanya tullabul ilm atau talabatul ilm, para pencari ilmu, para santri, para pelajar-pelajar agama tentunya yu'allifuna bainan nas menjinakkan hati-hati manusia. Bagaimana menjinakkan hati-hati manusia? Kalau masih nol dari agama lain masuk Islam, ajarkan syahadat ajarkan sholat lima waktu. Titik. Begitu dekat Ramadan, diajarkan puasa bulan Ramadan. Begitu dilihat dilihat orangnya kaya, kalau engkau lebih dari sekian, terkena kewajiban zakat. Ya. Diberikan satu persatu. Ya. Baik. Kadang yu'allifun, ta'lif, al-qulub. Mendekatkan hati manusia, bukan menjauhkan hati mereka dengan perkara-perkara yang syadzah dengan perkara-perkara yang syuzuz wala yusawwisuna alaihim jangan membuat bingung mereka wa ya'maluna bima ujmi'a alaih hendaklah mereka mengamalkan apa yang telah disepakati yataqayyaduna bihadha mereka selalu terikat dengan prinsip ini memulai dengan yang mujma' alaih. Itulah sebabnya. Mengapa masyayikh kita menasehati para asatidah ahli sunnah wal jamaah salafiyin untuk memulai dari kitab-kitab usul. Apakah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, akidat salaf ashabul hadis, syarah sunnah, namanya kitab-kitab usul. Karena biasanya isinya ma, ma yujma alaih atau ma ajma alaihi al a'immah. Baik, kecuali ini yang sedang kita bahas. Tapi biasanya as-sunnah, syarhus sunnah, usul sunnah, as-syari'ah, aqidatus salaf itu isinya usul ahlu sunnah perkara-perkara yang mujma' alaih. Mulailah dari perkara yang mujma' alaih. Belum berbicara usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah sudah berbicara tentang masalah kunut subuh. Mereka akan membawakan akwal a'immah dari madhab imam syafi'i dan hum ahlu sunnah. Mereka berpendapat boleh. Mau apa? Masa ada Ustaz? Ya ada. Bahkan dari madhab syafi'i banyak. Yang berpendapat seperti itu. Karena mereka menganggap hadis Adapun kunut di waktu fajar fala yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Adapun kunut maka Rasulullah sallam ada adapun kunut subuh, maka Rasulullah sallam terus kunut sampai meninggalkan dunia. Nah, para imah yang lain punya jawaban. Dan itu yang kita pegang. Karena ada hadis di dalam kitab yang sama, yaitu Bulughul Maram. Dua-duanya ada yang dikumpulkan oleh Ibnu Hajar, tokoh ulama, imam, ahlu sunnah dari madhab syafi'i. Membawa dua-duanya. Hadis ini ada, hadis ini ada. Apa hadis yang kedua? Aibunai muhdad. Seorang sahabat ditanya sama anaknya, bagaimana tak kunut subuh? Dijawab, aibunai muhdad. Usul ini lebih didahulukan. Kalian ajarkan asal min usuli ahli sunnah. Ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat. Barakallahu fikum. Yang namanya dakwah bil marahil. Yang namanya dakwah itu bertahap. marhala marhala marhala Kembali kepada kitab. Wa qala syai'un rahimahullah. Tullabul ilm yataqayyaduna bihada. Maka yang namanya tullabul ilm, para pencari ilmu para santri-santri pelajar-pelajar yang mempelajari Quran dan Sunnah, mereka mengerti bahwa mereka mendahulukan taklif nas, bagaimana mendekatkan manusia. huwa huwal matlub, itu yang diinginkan. Wa huwa gharadul muallif min iradil arba' dan inilah tujuannya. Mengapa muallif menjelaskan empat yang muttafaq alaih, yang sahih, yang rajih, empat lima, enam dan seterusnya ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Maka mulailah dari yang empat. Maka dimuat di sini. Ingat, yang roji itu empat. Qala li'anaha hiyal muttafaq 'alaiha, karena itulah yang disepakati. Fala yuzadu 'alaiha wa yushawis 'ala nasi fi dhalik. Maka jangan menambahnya lebih dari itu yang akhirnya yushawis. Akhirnya membuat bingung manusia. Qauluhu, pun ucapan beliau menyebutkan beberapa imam-imam ahlu sunnah. Wa huwa qawlu Malik ibn Anas. Wa Sufyan al-Thawri. Wal Hasan ibn Salih. Wa Ahmad ibn Hanbal. Malik ibn Anas imamu dari al hijrah. Wa ahadulah immatil arba'ah. Sedangkan Sufyan al tawri Sufyan ibn Sa'id al tawri al-imam al-mashhur min a'immatil fiqh. والحسن بن صالح بن حي وهذا من أئمة الكبار وأحمد بن حنبل وهو أحد الأئمة الأربعة أيضا قوله والفقهاء وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي وهو قول كثير من الفقهاء تبعا لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينبغي لطالب العلم أن يشوش على الناس بحجة أنه يعرف أن هناك قولا أو حديثا في الزيادة أي Huwa qawlu kathir. Itu adalah ucapan kebanyakan dari para fuqaha. Karena mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita baca. Menyeratkan Raja Najasyi. Wa kabbara alaihi arba'an. Falayan bagi li talib ilmi an yushawish. Maka seorang talib ilmi jangan membuat kacau. Jangan membuat bingung manusia. Bihujjah dengan alasan anahu ya'rif. Anahu naka qawlan au hadithan fi ziyadah. Karena dia tahu ada hadis atau ada pendapat yang boleh lebih. Karena ulama yang al-khilaf fil masail. Para ulama juga tahu adanya khilaf fil masail. tapi mereka tetap empat rakaat mengerjakan. Kalian terhadap mereka para mad'u yang kebanyakan mereka awam, famaduna dzalik auzid alaihi awin minhu qalilan <laughs> yakni sekitar itu maka kalian perlakukan mereka seperti anak yang belum bisa makan kamu suapin dia dengan makanan yang mudah dikunyah jangan anak kecil kamu kasih makanan yang keras susah dimakan sakit barakallahu fikum maka mereka mereka ini awam nas atau lebih sedikit atau kurang sedikit. Kita berikan yang sudah masak, sudah matang, mudah diterima. Kenapa kok empat saat? Karena hadisnya dalam Bukhari Muslim empat selesai. Walaupun kamu tahu ada pendapat sekian, ada pendapat sekian, ada pendapat sekian, kamu tahu. Tetapi yang paling rajih, paling sahih, riwayat juga lebih kuat dan sudah disepakati para ulama, bolehnya ya sudah kasih yang boleh empat. Lebih bisa boleh, bisa tidak. Ada perselisihan para ulama. Ya nanti saja. Itu bukan konsumsi anak kecil. Atau bukan konsumsi orang-orang yang belum bisa mengunyah. Nanti kalau sudah punya gigi, kita kasih tahu. Ternyata ada riwayat lain. Ternyata ala lafad lain. Ternyata ada hadis yang lebih dari empat. Baru dibahas bagaimana ucapan akwal a'immah fi ikhtilaf fi hadzal amr. Wa may yukhalifu ma jara alaihi al-amal, maka janganlah kalian menyelisihi apa yang sudah berlangsung di kalangan kaum muslimin pengamalannya. Masya Allah. Ini termasuk metode dakwah. Kalau sudah berlangsung pada mereka seperti itu dan itu sunnah, ngapain kita cari yang syad? Ngapain kita cari sesuatu yang baru? Baru dalam tanda petik. Mereka belum tahu, kamu ingin tahu. Mereka belum tahu. Saya tahu. Saya tunjukkan ah pada mereka. Biar geger dunia. Ini sifat yang kurang bagus. Sifat yang kurang bagus. Nanti ketika mereka semangat pengen ngaji, belajar intensif, bahkan sampai kemudian mondok, ngaji, dia cari. Nyampe nanti, insya Allah pada kelasnya. Setelah kelas sekian, paham.